Maka barang siapa yang melihat segala sesuatu dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang buta, maka atasnya kerugian. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Al-Quran, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam uh, surat Toha ayat-ayat yang terakhir Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an maka dia akan tertimpa kehidupan yang sempit wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan kami kumpulkan nanti dia di hari kiamat dalam keadaan buta ya buta sehingga orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan demikian bertanya-tanya pada hari kiamat qalu rabbi lima hasyartani a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira wahai rabbku kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta. Padahal dahulu aku ketika hidup dunia bisa melihat. Tanya-tanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Qala kadzalika atatska ayatina wa ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada engkau ayat-ayat kami kemudian kamu pun berpaling melupakannya ya. yaumatunsa dan pada hari ini engkau pun dilupakan tidak diperhatikan wakadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih demikian pula bagi orang-orang yang berlebihan dan tidak beriman dengan ayat-ayat eh, Robnya. Ini ancaman peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka berpaling dari Al-Qur'an. Nah, padahal Al-Qur'an merupakan bukti-bukti nyata akan kebenaran. Barang siapa yang merujuk kepadanya, dia akan mendapatkan hidayah. Sehingga dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat. Allah taala berfirman dalam surat A'raf ayat 203. Hada basairu min rabbikum wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Inilah bukti-bukti nyata kebenaran dari Rabb kalian dan petunjuk serta rahmat untuk umat manusia yang beriman. Demikian pula Allah mensifati Quran sebagai kitab yang diberkahi. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29 eh, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab Ya suatu kitab yang telah kami turunkan kepada engkau kitab yang diberkahi supaya mereka umat manusia mau mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat itu bisa sadar. Nah, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dengan Al-Qur'an seorang akan terbimbing ya di atas Siratul mustaqim. Setiap hari kita berdoa minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Azza wa memberikan bimbingan kepada kita supaya kita bisa terbimbing di atas siratul mustaqim dengan merujuk kepada Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan suatu kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manita ba'aridwanahu subulas salam. Allah menunjuki dengannya orang-orang yang mengikuti keriduan Allah kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya biiznihi dengan izinnya wa yahdihim ila siratim mustaqim dan menunjuki mereka kepada ya jalan yang lurus siratul mustaqim. Nah, alhamdulillah di antara keutamaan Al-Qur'an yang lain kitab suci kita kitab suci kaum muslimin dijaga keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, keasliannya oleh Allah wa azza wajalla sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu Taurat, Injil ya diotak-atik oleh ya, ulama dari kalangan ahli kitab. Adapun Al-Qur'an dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikra Al-Qur'an dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an pada ayat yang lainnya bahwa Al-Qur'an itu ya Allah taala berikan kepada kaum mukminin sebagai apa? Syifa. Syifa yaitu obat. Nah, Allah taala berfirman Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul liqaumi lil mu'minin. Wahai umat manusia telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang berharga dari Rob kalian dan suatu obat untuk dada-dada kalian, untuk hati-hati kalian. Demikian pula petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kaum muslimin rahimakumullah dengan sekian banyak keutamaan dan sifat yang agung dari Al-Qur'anul Karim. Tentu ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Ya, untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Terlebih kita hidup di zaman yang sebagaimana telah dikeluhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluhkan? Beliau mengatakan, Wa qala Rasul, Ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Dan sang Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan mereka telah memboikot Al-Quran ya istilah kasarnya nah, ini suatu eh, peristiwa tragedi sekaligus keprihatinan kita bahwa kebanyakan dari umat Nabi Muhammad SAW telah menghajar eh, telah meninggalkan memboikot Al-Quran Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid Memboikot Quran itu bermacam-macam bentuknya Yang pertama Hajru sama'ihi wal imani bihi Memboikot Quran yang bentuknya Tidak membacanya Dan tidak beriman dengannya Ya Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan Apa? Event Hiasan meja perpustakaan kaum muslimin. Ya, demikian pula tidak diimani. Ya, ada yang beranggapan bahwa Al-Qur'an ini eh, apa? Eh, tidak lengkap yang membahas tentang tayyib kehidupan umat manusia ya tidak memberikan solusi hidup dan semisalnya Bentuk yang kedua kata eh, Ibnu Qayyim rahimahullah hajru tahkimihi wa tahakum ilaih fi usuluddin wa furu'ihi memboikot Quran dengan tidak berhukum kepadanya ya, tidak eh, manusia tidaklah menyelesaikan masalah mereka dengan merujuk kepadanya baik dalam masalah usuluddin masalah keyakinan. Demikian pula yang berhubungan dengan cabang-cabang agama, masalah hukum-hukum fikih. Ya begitu banyak orang e, berselisih, ya, bertikai, namun mereka membiarkan perselisihan tersebut tanpa kemudian mau merujuk kepada Al-Quran. Nah, perselisihan dibiarkan. Ya, Padahal kalau perselisihan itu dibiarkan, ini merupakan api di dalam sekam dan merupakan sifat orang-orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal mereka itu apa berpecah belah, berwarna-warni, bermacam-macam. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah, berselisih dan Allah taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas hablullah, di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan hablullah itu apa? Al Al-Qur'an. Wa tasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas tali Allah dan jangan kalian ya, bercerai-berai. Nah ini ya yang kedua yang merupakan pemboikotan terhadap Quran adalah tidak berhukum kepadanya. Wa'tiqad annahu la yufidul yakin dan meyakini bahwasanya Quran itu tidak memberikan faedah kepastian. Ya banyak di antara kaum muslimin yang ragu ketika mereka berhukum pada Al-Qur'an. Nah, tidak yakin. Nah, jenis pemboikotan yang ketiga hajrul amali bihi wal wukuf inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi pemboikotan yang sifatnya tidak beramal dengan Al-Qur'an dan tidak berhenti pada Al-Qur'an tentang masalah halal dan haram walaupun dia membacanya dan beriman dengannya ya, walaupun membaca dan beriman kepada Quran tapi ternyata realisasinya dia tidak mengamalkan Quran dan tidak ya e, menghukumi itu halal dan haram dengan Al-Quran nah, tapi dengan akal dengan hawa nafsu lebih mementingkan akal dan hawa nafsu daripada apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran ini termasuk pemboikotan terhadap Al-Quran Demikian pula bentuk yang lainnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah hajru tadaburihi wa tafahumihi wa ma'rifatu ma aradal mutakallimu bihi minhu. Membaikat Al-Qur'an dengan tidak mentadaburinya, tidak memahaminya dan tidak mau tahu terhadap apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mau mentadaburi, tidak memahami juga tidak mau tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk boikot terhadap Quran. Nah, itu banyak di antara kita yang membaca Quran tetapi tidak tahu e, tidak pernah mungkin atau sangat sedikit mentadaburinya tidak berusaha untuk memahami isi kandungan Quran sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Utsman bin Affan beliau bersabda, khairukum man ta’alama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling baik, yang mau mempelajari dan mengajarkan Quran. Bentuk berikutnya hajrul istishfa'i wa tadawi bihi fi jamil amradil qulub. Membaikat Quran dengan tidak berobat dengannya. Pada semua penyakit-penyakit hati. Nah. fayatlub syifa'a da'ihi min ghairihi. Nah. Kemudian mencari obat penyakitnya dari yang lainnya yang selain Quran. Nah, Al-Quran yang merupakan obat yang Allah Taala turunkan kepada kaum mukminin menjadi obat penyakit-penyakit hati. Nah, hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ketika ya hatinya terjangkit penyakit ya dari akhlak-akhlak yang jelek termasuk demikian e, seperti kesedihan, kegalauan ya dia mencari obat dari Al-Qur'an. Nah, disebutkan oleh para ulama apakah Quran juga e, diturunkan oleh Allah untuk penyakit yang sifatnya fisik yang menyerang badan. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau e, penyakit hati ini sepakat ya Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Namun kalau penyakit badan ini ada khilaf. Namun yang rojih, yang kuat pendapat yang mengatakan termasuk pula penyakit badan, penyakit fisik. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, ya di rukyah oleh Aisyah. Nah, ketika kena sihir, ya beliau di rukyah oleh malaikat Jibril sehingga ini termasuk pula mengobati penyakit-penyakit badan dengan rukyah Al-Quran nah, dan surat yang biasanya dipakai untuk merukyah adalah Al-Fatihah ya, yang merupakan umul kitab ya umul Quran induk dari Al Quran. Nah, yang menyihir adalah uh, saya lupa namanya seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa. Yang menjadi dalil beliau manusia biasa yang tidak tahu perkara gaib. Ya, termasuk yang akan menimpa beliau. Kulla amli li nafsi dharra naf'a illa ma Allah. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri eh, kemanfaatan dan bisa mengetahui mara bahaya kecuali yang Allah izinkan sehingga pernah disihir oleh seorang Yahudi dari makanan yang e, diberi oleh seorang Yahudi juga seorang wanita juga beliau pernah diracun nah, namun kemudian selamat juga pernah disihir nah, kemudian Allah Ta'ala selamatkan beliau ya, dengan mengutus dua malaikat ya beliau bermimpi ya ada dua malaikat di atas kepala beliau salah satunya bertanya bertanya kenapa orang ini Malaikat yang lain menjawab, dia disihir. Siapa yang menyihir? Si fulan bin fulan. Ya, dengan apa disihir? Dengan bukhul ya, yang dilemparkan atau dipendam di sumur, di suatu sumur di daerah sana. Nah, kemudian pada pagi harinya beliau pun mencari sumur tersebut dan ketemu bukhulnya. Nah, ya, ini bentuk dari pemboikotan terhadap Al-Quran sehingga dari sini kita mendapatkan pelajarannya berharga bahwa pemuliaan Al-Qur'an yang paling besar itu justru adalah kembali kepada masing-masing kaum muslimin. Bagaimana mereka menyikapi Al-Qur'an dengan sekian banyak sifat-sifat agungnya. Apakah dia selama ini sudah menghiasi ya, hari-harinya dengan membaca Al-Quran dengan mempelajarinya dengan mentadaburinya demikian pula berobat dengan Al-Quran inilah bentuk pemuliaan dan pembelaan ya, terhadap Al-Quran kaum muslimin rahimani wa rahimahullah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau beliau mengatakan a'zamu fadhailil Qur'anil Karim annahu kalamullah azza wa jalla keutamaan terbesar dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya itu adalah kalamullah adalah ucapan Allah ya Al-Qur'an itu apa kalamullah ucapan Allah azza wa bukan makhluk bukan makhluk ini yang perlu kita ketahui bahwa Quran salah satu dari sifat-sifat Allah azza wa yaitu kalamnya nah yang hakiki bukanlah makhluk ini keutamaan yang terbesar dari Al-Quran karena merupakan sifat dari sifat-sifat Allah ini sudah mencukupi bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Waqad Allah ta'ala fi ayatin kathirah dan Allah taala telah memujinya pada banyak ayat. Kaqaulihi ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang telah kami turunkan, kitab yang diberkahi. Al-An'am 92. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan datang kebatilan baik dari arah depan maupun belakangnya. Semuanya berisi kebenaran. Wa fi afradil Bukhari min hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari termasuk hadis yang beliau riwayatkan sendiri tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah taala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kila manhum ya Rasulullah? Ada yang bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Hadis riwayat Nasai. Tapi hadis berikutnya hadisnya dhaif. Kita lewati wa an Ibni Amr radhiyallahu anhuma Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha sahahahu at-Tirmidzi dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma ya Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda akan dikatakan kepada sahibul Quran, ahli Quran. Iqra, bacalah, wartaki dan naiklah, warotil dan tartilkanlah. Sebagaimana kamu dahulu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Nah, ini yang akan terjadi ya kepada orang-orang yang ketika di dunia dia rajin membaca Quran. Nanti di hari kiamat dia akan disuruh naik oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh naik apanya ya disuruh naik derajatnya kedudukannya ya termasuk pula e, kedudukan surganya karena surga itu bertingkat-tingkat nah dikatakan padanya bacalah dan naiklah kemudian tartilkanlah sebagaimana kamu dahulu mentartilkan Quran di dunia fa inna manzilataka sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca ketika di dunia. Sahahu at-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Ini maksudnya dudukanmu sesuai dengan akhir ayat ini dalam artian nah. apakah ayat yang dihafalnya dan diamalkan atau yang dia baca dan diamalkan? Nah, se secara zahir ya dari hadis ini memang ya sekedar mentartilkan ya kan mentartilkan berarti membaca dengan baik ya kan sesuai dengan tajwidnya ya kan memberikan hak ya masing-masing huruf wallahu a'lam terlepas dari dia itu faham ataukah tidak karena dalam hadis ini ya secara lahiriah hanya diperintahkan untuk mentartilkan Nah, tentu yang lebih dianjurkan adalah apa dihafalkan juga e, demikian pula difahami. Nah. Ya namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ya, tidaklah menyanyiakan amal kebaikan seseorang. Bahkan seorang yang tidak mampu membaca Quran dengan benar, dengan baik, dengan lancar itu juga tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, dia akan didampingi oleh malaikat yang mulia. Ya. Walladhi yaqra wa yatata'ta Adapun orang yang membaca Quran namun tersendat-sendat falahu ajron maka dia mendapatkan dua pahala dua kebaikan nah kebaikan karena dia sudah apa istilahnya e, mau berusaha ya, menghabiskan energi demikian demikian pula dia mau membaca Al-Quran demikian pula hadis berikutnya ini hadis yang doaif doaifkan oleh para ulama' Kemudian penulis mengatakan qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bagi li hamilil Quran ya'rifa bilailihi idan nas naimun. Sepantasnya bagi para pembawa Al-Quran Para penghafal Al-Quran Untuk dia mengetahui Keadaan malamnya ketika orang-orang tertidur. Wabinahari idan nas au idin nas mufritun au muftirun. Dan dia sadar dengan siang harinya ketika orang-orang itu muftirun, ya, tidak berpuasa. Wabihaznihi idan nas yafrahun. Dan dia sadar dengan kesedihannya ketika orang-orang itu bersenang-senang wa bibukaihi idzin nas yadhakun dan dengan tangisannya ketika orang-orang tertawa wa bisamti idzin nas yakhudun dan dengan ketenangannya ketika orang-orang menyibukkan diri dengan ngobrol dan semisalnya wa bi khusyu'i idzin nas yakhtalun dan dengan kekhusyuannya ketika manusia itu terlalaikan ini pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kepada para pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Qur'an, yang faham isi Al-Qur'an. Ya hendaknya dia mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Nah. Wala yang bagi ayyakuna jafian wala ghafilan wala eh, sahaban, wala hadidan. Dan tidak sepantasnya dia menjadi orang yang eh, menyepelekan tidak pula e, sepantasnya dia menjadi orang yang lalai yang ikut hiruk pikuk ya, dengan kesibukan manusia wala dan tidak pula menjadi orang yang kaku nah ya sebagaimana tadi kita baca Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai rahmat sebagai kasih sayang untuk orang-orang yang beriman nah dan di antara sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlemah lembut dengan kaum mukminin. Qala al-Fudail rahimahullah berkata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah Hamilul Quran hamilur rayatil Islam. Pembawa Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. La yang bagi ayyal huwa ma'aman yalhu tidak pantas dia ikut tersibukkan dengan omong kosong bersama orang-orang yang demikian menyibukkan diri dengan omong kosong ya, termasuk di sini orang-orang yang tersibukkan dengan mengomentari berita-berita yang muncul dari media sosial ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan kepada kita min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk kebaikan seorang muslim atau ke, e, termasuk baiknya Eh, tanda baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat baginya yang bukan urusannya yang bukan keahliannya kalau kita lihat fenomena sekarang ya setiap orang ya e, menganggap dirinya sebagai ulama ya ketika datang suatu berita langsung dikomentari sesuai dengan apa yang muncul dari otaknya dari akalnya ini suatu yang tidak pantas bagi sahibul Quran. Bahkan bagi kaum muslimin secara umum. Nah, wala yashu ma'aman yashu dan dia tidak pantas untuk menjadi orang yang e, lalai bersama orang-orang yang lalai wala yalhu ma'aman yalhu dan tidak pantas dia tapi bermain-main bersama orang-orang yang bermain-main. Ta'ziman lillahi ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam aku melihat Rabb kemuliaan ya, di uh, eh, tidur dalam tidurku Fakultu ya Rob, aku mengatakan wahai Robku, ma akraba, ma yatakarrabu bi ilaikal mutakarribun. Aku pun mengatakan wahai Rob, apa ibadah yang paling bisa mendekatkan kepada engkau? Faqala bi kalami ya Ahmad. Ya. Dalam riwayat ini Allah pun mengatakan dengan ucapanku wahai Ahmad. Fakultu ya Rob, bi fahmi au bi ghairi fahmin maka aku pun mengatakan kata Imam Ahmad wahai Rabbku dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman ya paham ataukah tidak faqala bi fahmin wa bi ghairi fahmin Allah pun mengatakan baik dengan dia faham atau tidak faham nah, namun riwayat ini perlu diteliti kembali ya terkait dengan kisah Imam Ahmad rahimahullah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala nah karena pembahasan ru'yatullah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia itu perkara yang membutuhkan kehati-hatian. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam sendiri ya kata Aisyah radhiyallahu an barang siapa yang e, menganggap bahwa Nabi SAW alaihi wasallam melihat Robnya dia bisa melihat Robnya maka dia telah berbuat kedustaan sehingga Nabi pun, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika di dunia. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya Nabi e, naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha menerima apa kewajiban sholat lima waktu itu beliau beliau nggak melihat Allah ketika ditanya apa yang anda lihat wahai Rasul roa itu nur aku hanya bisa melihat cahaya Demikian pula Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah pun mengiyakan. Namun ternyata sebelum bisa melihat Allah, ya e, Nabi Musa tidak mampu. Ya pingsan. Nah, sehingga riwayat ini perlu diteliti kembali wallahu alam. Sepertinya ada eh, sesuatu dalam sanad kisah ini dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, walaupun ya, melewati mimpi. Kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi ini masih mungkin ya. Selama yang dilihat itu masih uh, sesuai dengan sifat-sifat beliau, itu berubah kabar gembira. Namun kalau melihat Allah, ya, ini yang tanda tanya. Nah, wallahu taala alam Tapi berikutnya kita masuk pasal tentang adab-adab bagaimana membaca Al-Quranul Karim. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. dan e, pesan dari saya pribadi dan antum sekalian bahwa membela Al-Quran nah, pada hakikatnya adalah kembali pada masing-masing kita bagaimana kita bisa kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala akan menolong meninggikan kedudukan umat Islam ketika mereka mau kembali kepada agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Yusiku antada alaikumul umat. Hampir-hampir umat manusia akan mengerumuni kalian, dikepung. Sebagaimana al akalatu tada al akalatu ila qasatiha. Seperti orang-orang yang mengerumuni nampan, orang-orang yang makan mengerumuni nampan. Kerumuni menjadi makanan empuk Ini gambaran umat Islam. Dan kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di ya, sebagian negeri Islam ya. dan terakhir sebagaimana di mana di Myanmar Rohingya bagaimana bagaimana mereka ditindas dengan tidak berperi kemanusiaan di Suriah di Irak dan yang lainnya ini menandakan benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun bertanya, Amin killati nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit saat itu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, tidak. Bahkan kalian jumlahnya banyak sekali. Beliau pun mengatakan, fawalladhi nafsi biadih. Sungguh demi zat yang nyawaku ada di tangannya Akan Allah cabut dari dada-dada musuh kalian Rasa takut terhadap kalian Dan akan Allah Ta'ala timpakan kepada Hati-hati kalian Al-Wahan Al-Wahan Para sahabat pun bertanya Apa itu Al-Wahan wahai Rasul? Beliau pun mengatakan Hubbud dunya wa karohiyatul maut Ketika seorang sudah terlena dengan dunia termasuk di sini pemikiran-pemikiran barat sekuler hedonisme libera, liberalisme pluralisme dan seterusnya wakarohyatul maut dan benci kematian dalam artian tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak beriman terhadap hari akhir tidak beramal dan seterusnya ini merupakan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ya umat Islam tidak akan bangkit, tidak akan mendapatkan kemuliaan ya, sampai mereka itu kembali kepada agama Islam, kembali kepada agama mereka kepada Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Idza raditum bizar atau idza tabayatum ina. Kalau kalian sudah sibuk jual beli dengan sistem riba, apa-apa riba. Beli ini riba, beli itu riba ya riba sudah menyebar kemana-mana ya, warodi tumbirizar dan kalian lebih ridho lebih suka dengan pertanian wa akhadtum adnabal bakar dan kalian lebih suka ternak-ternak kalian wa taraktumul jihada fisabilillah dan kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah sallallahu alaikum wasallam. kalian akan ditimpa kan oleh Allah kehinaan ankum tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Tidak perlu khawatir Quran adalah kalamullah. Ya, milik Allah azza wa jal dialah yang menjaganya. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah keimanan kita. Bagaimana keislaman kita? Ya, sehingga kita bisa bangkit sebagai umat Islam ya, yang disegani oleh orang-orang kafir itulah yang menjadi PR yang paling mendesak ya, untuk kita kerjakan dan perbaiki. Nah, sehingga masing-masing kita untuk berintrospeksi eh, e, diri muhasabah eh, bagaimana kita selama ini berislam apakah sesuai dengan garis-garis yang telah Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa mempelajari kitab uh, kitab para ulama sedikit banyak kita bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berislam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa meraih ridhonya dan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam yang bisa kita kaji sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan membuat pertanyaan pertanyaan e, terkait dengan banyaknya hadis yang ini tauhid ataupun yang ini palsu terkait dengan ini e, kalau misalnya ya atau keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat suci Al-Quran misalnya hmm. ini loh membaca surat al-ikhlas 10 kali kemudian itu akan mendapatkan istana di surga kemudian uh, tidak diadabnya seorang ketika mereka membiasakan diri membaca ini kata barok misalnya atau al kemudian ada juga yang menyatakan uh, seseorang kan diberi cahaya dari Jumat ke Jumat ketika dia membaca ini, uh, surat kahfi itu hmm. gimana Ustaz? kesohihan hadisnya. Iya. Jadi memang terkait dengan keutamaan sebagian surat atau sebagian ayat ini kita perlu berhati-hati. Memang di sana ada sebagian ayat, sebagian surat yang diutamakan ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan dari ayat atau surat yang lainnya. Seperti surat Al-Fatihah, ya, sebaik-baik yang paling agung dari surat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah sedangkan ayat yang paling agung surat apa? Eh, ayat apa? Ayat kursi nah, demikian pula dalam hadis yang lain surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran ya, demikian pula barang siapa yang membaca eh, dua atau tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum dia tidur dia akan diamankan dari gangguan setan. demikian pula 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, barang siapa yang menghafalnya, dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Awal, awal yang terakhir, yang terakhir, Al-Kahfi yang terakhir. Demikian pula yang membaca surat Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat dia akan diberikan keutamaan demikian dan demikian. Itu riwayat-riwayat yang sahihah. Adapun yang selain itu perlu berhati-hati. Bahkan di antara para ulama ada yang membuat karya tulis khusus tentang masalah hadis-hadis palsu terkait dengan keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Qur'an. Iya, wallahu taala. Kalau yang tabarak tadi. Tabarak apa ya? Oh, tabarak kalah di biadi. Iya, iya, maksudnya keutamaannya nopo? Kalau dalam anak pernah baca di Asariah kalau anak itu terkait dengan terbebasnya dari siksa kubur Ada kubur. Ji. Ya, perlu dilihat kembali ya. Wala alam. Seingat saya memang sepertinya ada keutamaan dari surat Tabarak. Namun e, konteksnya seperti apa? Teksnya saya lupa. Kalau yang rezeki-rezeki Al-Waqiah dan Tabarak itu kan ada juga tapi ya. belum pernah melihat ini. Riwayatnya. Ya. ada yang dulu pernah ngasih ke saya ya setelah dia itu datang ke orang ya dianggap orang pintar ya kan dan orang pintar ini ngasih pesan dalam bentuk tulisan yang baca surat ini sebanyak sekian ribu kali ya kan sekian ratus kali ini yang jelas-jelas eh, apa ya tidak ada asalnya tidak ada dalam